Alhamdulillah dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat bermuajah dan bersiraturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mudhakaratul ilmi Mujar mujarasatul ilmi. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu bahasan yang sangat penting yaitu qawaid muhimmah fi Mata Allah fi amrillah ta'ala di mana kita akan membahas pada kesempatan sore hari ini yaitu bahasan yang sangat penting yaitu kaidah-kaidah penting di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menciptakan kita semua adalah untuk diperintah. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan adalah agar kita beribadah kepadanya. Allah Ta'ala menciptakan kita semua bukan sia-sia Tetapi memiliki hikmah yang sangat agung Yaitu untuk diperintah dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah al Mukminun ayat 115 Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un Fata'ala Allahul Malikul Haq La ilaha ilahu Rabbul Arshil Karim Allah berfirman Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abasa sia-sia? Yang dimaksud adalah tanpa diperintah, tidak dilarang. Wa annakum ilaina laturja'un. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain itu dalam surah Al-Mulk dalam ayat yang keduanya. Maka beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Para ulama juga menjelaskan kepada kita semua bahwa isi Al-Quran secara global terbagi pada tiga. Jadi Al-Quran yang jumlahnya 30 juz yang jumlahnya adalah 3 114 surah dan ayatnya 600 6600 sekian ayat maka isinya tidak lepas dari tiga pembahasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, para ulama yang lainnya. Yang pertama isi Al-Quran adalah mimba bil khobar. Bahwa Al-Quran ini berisi berita. Al-khobar bima yata'alaku billah min asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi. Di mana isi Al-Quran satu bagiannya adalah berupa berita. Dan bagian penting dari berita adalah tentang Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an tentang zat-Nya, berkaitan dengan namanya, berkaitan dengan sifatnya, berkaitan dengan kemuliaan, keagungannya, kebesarannya, kerububiahannya. Bahkan kita mengetahui ada surah di dalam ayat Al-Quran yang dinamakan Sulusul Quran yaitu surah yang kedudukannya satu per tiga Quran yaitu suratul ikhlas surah kul huwallahu ahad karena surah kul huwallahu ahad itu menjelaskan di dalamnya nama sifat-sifat Allah kemuliaan Allah Ta'ala dan ada di dalam surah Al-Quran yang dinamakan A'bamu Ayah yaitu ayat yang paling mulia dalam Quran yani ayatul kursi yaitu ayat kursi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu kenapa ayat kursi dinamakan ay a'dhamu ayat ayat yang paling mulia karena dalam ayat kursi yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 di situ menyebutkan lima nama Allah dan menyebutkan tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan akdomu ayat fi kitabillah. Kemudian Quran juga berupa khobar anil ummah al-madiyah. Di mana Al-Quran ini juga menceritakan umat sebelum kita. Seperti Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Nuh dan kaumnya. Mengisahkan Nabi Ibrahim dan kaumnya. mengisahkan Nabi Yusuf, mengisahkan Nabi Isa, mengisahkan Nabi Musa, dan orang-orang sebelum kita. Dan Al-Quran ini juga berupa khobar minal umur al-mustaqbalah. itu berita tentang apa yang akan terjadi. Min adabil qabri, min adabil nar, wa namil jannah, wa arasatil kiamah. Di mana Al-Quran ini juga bercerita tentang apa yang akan datang. Itu berita seperti apa yang akan terjadi nanti di alam kubur, apa yang terjadi nanti di arah setil kiamat surga dan neraka pasurusul Quran khobar maka satu pertiga tiga Al-Quran adalah berita wal amru dan poin yang kedua dari isi Al-Quran adalah al-awamir wa nawahi di mana isi Al-Quran adalah berupa perintah dan berupa larangan dan perintah yang paling mulia tauhid dan larangan yang paling dahsyat adalah larangan berbuat syirik. Perintah salat, perintah zakat, perintah saum, perintah haji, perintah berjihad, perintah berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Larangan seperti larangan berbuat zina, minum khamr, mencuri, membunuh dan semisalnya. Dan poin-poin yang lainnya yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ukhra dan satu pertiga yang lainnya adalah al-wa'du wal wa'id. Di mana isi Al-Qur'an adalah berupa al-wa'du yaitu berupa kabar gembira. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira li ahli iman, wa ahli tauhid, wa ahli ta'ah minal ajri wan na'im fil jannah wa fi al-qabri wa fi arasatil qiyamah di mana Al-Quran ini satu pertiganya berupa kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman, bertawahid, ahlu ta'ah, dari kenikmatan alam kubur, kemudahan di arah sutil kiamah, bagaimana nikmatnya haud, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemudahan ketika berjalan di atas neraka, dan nikmat yang sangat agung ada berkaitan dengan surga. Kemudian apa? Al-wa'id. Al-wa'id yakni ancaman liman lil kufar wal munafikin wal ahli ma'asi wa ahli bidah dan satu pertiganya juga adalah merupakan ancaman-ancaman bagi siapa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang nifak, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku bidah dari ancaman-ancaman yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Bagaimana orang kafir ketika di alam kubur? Bagaimana orang kafir ketika di setil kiamah? Bagaimana orang-orang yang banyak maksiat ketika di setil kiamah? Dan bagaimana sebagian orang yang beriman masuk dulu ke neraka disebabkan maksiatnya? Dan bagaimana orang-orang ahlu bidah juga masuk neraka dengan sebab bidahnya? Walaupun orang-orang mukmin yang dia tidak syirik kepada Allah Taala Walaupun dia diazab di neraka maka dia akan ke surga. Maka Quran tidak lepas dari tiga perkara ini. Ini mujmalnya global Al-Quran. Satu pertiganya adalah berita, satu pertiganya adalah awamir wanawahi, dan satu pertiganya adalah al-wa'du wal wa'ni. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan poin-poin penting itu wajibuna nahwa ma amarallah. Itu kewajiban seorang mukmin, kewajiban manusia dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada tujuh poin. Ada tujuh perkara yang harus diketahui oleh setiap mukmin ketika ia melaksanakan perintah Allah. Ketika ia akan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuh kaidah ini? Tujuh poin ini akan menjadikan amalan seorang mukmin ketika ia melaksanakan perintah Allah menjadi sempurna. Faqala maka beliau mengatakan idza amarallahu al-'abda bi amrin wajib alaihi fihi sab'u maratib. Apabila Allah telah memerintahkan kepada seorang hamba satu perintah, maka wajib atas setiap hamba untuk memahami tujuh tingkatan ini, tujuh kaidah ini. Apa yang dimaksud dengan tujuh tingkatan ini dan tujuh marhalah yang harus ditempuh oleh setiap orang ketika akan melaksanakan perintah Allah. Faqala al martabatul ula al ilmu bihi. Martabat yang pertama adalah ilmu. Ilmu kepada perintah ini dan kita akan jelaskan nanti. Al martabatus tsaniyah mahabbatuhu. Setelah dia tahu Allah memerintah, maka martabat yang kedua mencintainya. Mencintai perintah itu mencintai syariat tersebut. Qala al-martabu salisah. Sedangkan martabat yang ketiganya adalah al-azmu alal fi'li awal alal amal. Setelah kita tahu, kemudian kita mencintai, maka kita merencanakan, beriktikad untuk melakukannya. Wal martabatul rabi'ah, sedangkan martabat yang keempat adalah al-amal melakukan. Al-martabatul khamisah, martabat yang kelima kata beliau, kaunuhu yaqumu alal masyru' khalisan sawaba. Apabila orang akan melakukan maka martabat yang kelimanya kata beliau pastikan ketika orang melakukan perintah Allah berkumpul dua poin ikhlas dan sesuai dengan dalil ikhlas dan sesuai dengan syariat. Al-martabatus sadisa, martabat yang keenam, at-tahdir min kulli fi'lin au min kulli syai'in ma yukhbituhu. Jika orang melakukan amalan, maka dia harus berhati-hati kepada poin yang keenam apa? Dia harus berhati-hati dan meninggalkan setiap perkara yang akan bisa membatalkan pahalanya. Karena terkadang orang udah beribadah, berkumpul syaratnya, ya, kemudian melakukan rukun dan kewajibannya, tetapi terkadang dia tidak diberikan pahala. Hal itu disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan pahalanya tidak diberikan. Sebagaimana kita akan bahas nanti, seperti orang yang sholat tapi kedukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nanti kita akan jelaskan bagian-bagiannya. Ini mujmal. Qala ar-martabatu sabina, Martabat yang ketujuh as-sabatu wal istiqomatu alaih. Martabat yang ketujuh adalah istiqom, Teguh. Tetap dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. tidak meninggalkannya dan tidak melalaikannya setelah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tujuh martabat, tujuh tingkatan, tujuh marhalah atau tujuh kaidah bagi setiap hamba ketika ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah taala menciptakan kita adalah untuk diperintah. Agar kita diperintah agar kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi. Nah, maka apabila kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah, maka kita harus menempuh tujuh poin ini. Yang pertama adalah al ilmu bihi. Ilmu kepada perintah itu. Adapun ilmu kepada perintah Allah taala sebagai dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam ketahuilah Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li Kemudian adalah engkau meminta pengampunan, beristighfar kepada Rabbmu dari dosamu. Maka Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qoblal qawli wal amali. Maka Imam Bukhari ketika beliau membawakan ayat ini dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan bab ilmu sebelum kita beramal, sebelum kita berbicara. Wa qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ilmu kepada perintah Allah mencakup empat poin. Jadi setiap di antara kita ketika kita mendapatkan perintah, perintah sholat, perintah saum, perintah zakat, perintah haji, perintah jihad, dan seluruh perintah, maka pastikanlah kita mengetahui empat poin ini berkaitan dengan ilmu. Poin yang pertama berkaitan dengan ilmu adalah ma'rifatu dzalikal amri. Jadi kita mengetahui perintah tersebut. Dan tentunya pengetahuan seorang mukmin kepada perintah Allah ada dua. Ada yang tahu secara mujmal, contoh para bapak, para ibu yang duduk dengan saya di sini, para bapak, para ibu tahu bahwa Allah memerintah sholat, Allah memerintah zakat, Allah memerintah puasa, Allah memerintah ibadah haji. Tapi tidak setiap para ibu para bapak tahu dalilnya. Ketika ditanya, maaf pak, apakah bapak meyakini Allah memerintahkan sholat? Iya. Tapi kalau ditanya, tahu dalilnya? Enggak tahu. Sekian jumlah kaum muslimin tidak tahu ayat wa aqimus sholat. Sejumlah kaum muslimin tidak tahu hadis bunyal Islam ala khamsin. Sejumlah kaum muslimin tidak tahu ayat waqumu lillahi qanitin. Tetapi martabat yang kedua ataupun orang yang kedua adalah orang yang tahu dalilnya dan ini nikmat dan punya keutamaan. Dia meyakini Allah memerintahkan empat rukun setelah tauhid, salat, zakat, saum, haji. Maka dia berkata, apa dalil yang menunjukkan puasa wajibnya sholat? Dimatakan banyak wa aqimus salata wa atu zakat. Dan Allah Ta'ala tidak kurang di dalam Al-Quran menyebutkan 40 kali Mengulangi kalimat perintah sholat dengan zakat dalam Quran Kemudian dalam hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus sholat Dan mengatakan ijma para ulama Lalu ketika dia ditanya, mana yang menunjukkan wajibnya zakat? Dia mengatakan ayat yang tadi juga. Wa aqimu sholata wa atu zakat. Wa fi amwalim haqqum ma'lumun lisailin wal mahrum. Dan dia membawakan ayat waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Al-ayat. Terus dia bisa menyebutkan. Kemudian bisa menyebutkan hadis yang tadi. Bunyal Islam ala khamsin sampai dia mengatakan wa ita zakat. Fabiha wa nikmat, maka bagi dia adalah nikmat yang sangat agung. Kenapa kita tahu dan wajib poin ini ada dalam diri kita? Karena seorang mukmin tidak boleh buka mengatakan ini wajib, mengatakan ini harus kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin tidak boleh mengatakan ini tidak boleh, ini dikatakan haram kecuali ada dalilnya. Karena akan masuk dalam ancaman yang sangat dahsyat wala taqfu ilmu. Maka martabat yang kedua adalah ma'rifatu dalikal amri. Seorang mukmin tahu dan harus tahu Allah memerintah, Allah melarang. Martabat yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa bawabitihi wa kaifiyatihi wa sifatihi. Martabat yang kedua dan sesungguhnya martabat yang kedua ini kita akan mengetahui bahwa sejumlah kaum muslimin melalaikan poin yang kedua ini. Apa poin yang kedua? Setelah kita tahu Allah memerintahkan, maka wajib pada tingkatan yang kedua dan ini akan masuk kepada poin yang kelima nanti. Itu apa? Tahu kepada kaidahnya. Tahu kepada batasannya. Tahu kepada kaifiah melakukannya. Dan tahu bagaimana sifatnya. Dan disinilah kaum muslimin hari ini terfitnah dengan martabat yang kedua ini. Banyak orang yang tahu kalau Allah memerintahkan dia berwudu apabila ada sholat. Tapi sangat sedikit orang yang ingin belajar bagaimana wudhu. Setiap kaum muslimin tahu kalau Allah memerintah sholat. Tapi kalau ditanya berapa jumlah kaum muslimin yang tahu sholat yang benar dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Para pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala kaum muslimin melalaikan poin ini Kita buktikan Dan kita mentadaburi Pernahkah para bapak, para ibu Sengaja ingin tahu agama Atau kebetulan Jujur ya yang duduk di sini hari ini Antum belajar wudhu Pernah nggak ketika antum baca ayat Ya ayuhalladina amanu Ida kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa idiyakum ila marafiq Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu seperti para sahabat datang kepada ustaz, kepada kiai, ya, antum mungkin datang ke Tasikmalaya, kiai sunnah. Saya ingin ketemu Ustaz Abu Qatada. Ustaz, ajarkan kepada saya wudhu yang benar. Pernah gak antum rumahnya datang ke Ustaz Mubarak Bambu Alim, sengaja nih bawa istri dan anak. Saya ini punya anak sekian, lalu bawa. Saya pingin cara wudhu yang benar. Pernah nggak? sengaja. Atau mungkin kebetulan ada ustadz yang membahas tentang sifat wudhu di sini gitu. Nggak sengaja gitu belajar wudhu. Dan inilah musibah yang menimpa kepada umat hari ini berbeda dengan para sahabat. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim disebutkan dalam Sahih Bukhari babu tanawud fitolabil ilmi, bab bergantian mencari ilmu. Dilakukan oleh Malik Ibnu Hayrith dengan para pemuda sebayanya berjumlah 20 orang bergantian. Sehingga ketika Nabi SAW melihat mereka itu telah rindu ke keluarganya, maka Nabi SAW menyuruh untuk pergi, pulang dulu katanya. Ajarkan yang telah didapatkan oleh kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan tetangganya karena manusiawi terkadang pergi usaha, terkadang pergi dagang, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Habarkan kepadaku apa yang disampaikan oleh Nabi SAW hari ini." Dan aku besok akan menghabarkan apa yang aku dengar ketika engkau tidak datang. Subhanallah, ini para sahabat Ridwanullah taala alaihi. Lihat ketika turun ayat, Inallah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ketika turun perintah untuk berselawat kepada Nabi sallallahu maka sejumlah para sahabat datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, wahai baginda Rasulullah, engkau telah mengajarkan kepadaku bagaimana tahiyat. Sekarang turun ayat perintah salawat. Ajarkan kepadaku bagaimana aku bersalawat kepadamu. Dan ini para sahabat Allah ta'ala Ketika mereka tahu ada perintah, maka mereka mencari tahu bagaimana. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang menjadi fitnah hari ini. Ketika orang itu tahu nama tapi tidak tahu hakikatnya. Sebagaimana saya besok akan bahas. Orang sekarang berbicara tentang Islam Nusantara. Ternyata setelah diteliti, orang yang memunculkan kalimat ini belum ada yang mampu mendefinisikannya. Gimana sih kata orang Jawa Barat bungkelek Islam Nusantara itu? Membingungkan orang. Gitu. Tetapi Nabi SAW ketika menyebutkan satu perintah, ketika menyebutkan satu larangan, Nabi SAW menjelaskan definisinya. Dan jelas definisinya, batasannya jelas. Dan mukmin harus tahu ketika diperintahkan sekarang untuk jihad. Apa sih definisi jihad itu? Gimana jihad yang syar'i itu? Karena banyak pemuda yang punya motivasi berjihad, tapi dia hanya namanya saja. Kaidah berjihad dengan siapa, kapan, harus bagaimana, tidak dipelajari oleh para mukuna itu. Dia hanya membahas ayat-ayat perintahnya saja, ayat motivasinya. Tapi bagaimananya, kaidahnya bagaimana, dengan siapa harus berjihad, tidak jelas. Dan ini yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah umat ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala setiap di antara kita harus tahu. Dalam setiap perintah, pastikan kita tahu bagaimana kaidahnya. Pastikan kita tahu bagaimana batasannya. Pastikan kita tahu bagaimana kaifiannya. Karena kita tahu dalam setiap ibadah sallu kama itu muni usolli. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Khudu'ani manasikakum. Di mana Nabi SAW menyatakan berkaitan dengan wudu, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Salatlah sebagaimana aku salat. Ibadah, apa tunaikan ibadah haji sebagaimana kalian melihat aku haji. Nah, ini martabat yang kedua berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga, Bagian yang berkaitan dengan itu adalah ma'rifatu maqasidihi wal hikmah minal amri awinah Poin yang ketiga, walaupun tentunya ini bukan wajib, tapi orang yang tahu kepada maksud dari perintah, hikmah dari perintah Allah dan hikmah dari larangan Allah Taala akan menambah keimanan akan menyebabkan lebih kuat iman dalam diri seseorang ketika orang itu tahu hikmahnya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah tidak memerintahkan satu perintah kecuali ada hikmah di belakangnya. Allah tidak melarang satu perkara bagi hambanya. Melarang minum khamer, melarang makan daging babi, melarang makan bangke, melarang untuk memakan darah yang mengalir, dan larangan-larangan yang yang lainnya. Larangan berbuat zina, larangan ini ini dan yang lainnya. Kecuali di belakangnya ada hikmah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, ketika orang itu mengetahui hikmah, maka selain pahalanya akan bertambah karena ilmu, maka akan menjadikan tumak dan akan menjadikan nyaman ketika dia itu melaksanakan perintah Allah. Nah, sekedar contoh, karena tentunya ini bukan bahasan khusus yang mudah saja. Dan di sini banyak pemuda nih. Nabi SAW mengatakan, apabila kamu akan menikah kepada seorang wanita, maka lihatlah dia yang bisa memotisi apa memberikan motivasi kamu buat menikahinya. Jadi kalau kamu udah punya keinginan untuk menikah dan akan mendatangi menikah punya anak pulang, maka ndalah datangi dan lihatlah kemudian dalam hadis itu dilihat bilainya dilihatnya dengan mata langsung jangan ada pakai foto atau yang lain kenapa jamaah yang dirahmati Allah taala pertama karena tobiah manusia mencintai keindahan tobiah manusia mencintai kecantikan yang mana pandangan akan memberi motivasi syahwat. Dan ini indah. Yang kedua, hikmahnya apa? Untuk melerai pertikaian. Karena dalam kenyataannya, ya orang bisa aja melamar seseorang melihat fotonya. Di fotonya kelihatan cantik, putih. Ya, ternyata mungkin direkayasa fotonya seperti terjadi ya, ada seseorang yang dia kerja di Saudi Arabia, lalu dikasih fotonya, nah, setuju, bahkan nikah dari kejauhan. Setelah itu si istrinya ini dibawa sama bapaknya sambil umroh dan dibawa ke sana. Ternyata setelah dilihat berbeda dengan fotonya, maka tidak jadi dan dikembalikan lagi ke bapaknya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Hikmah Dalam setiap perintah itu ada hikmah Hikmah untuk menciptakan keindahan Hikmah untuk menolak kemadorotan Hanya itu dari tadi contoh Menghitbah Apalagi mungkin poin-poin yang lain Dan lihat juga berkaitan dengan menikah Kenapa kalau kita mentalak Istri kita Maka wajib ada idah, ketika akan dinikah oleh orang lain tiga kali suci apa hikmah? hikmah terkadang kita tahu terkadang kita tidak tahu tentunya setiap mukmin akan melaksanakan itu karena ini perintah dan ini tidak apa-apa kalau para bapak tidak tahu tetapi jika orang meneliti ternyata ada hikmah apa hikmah yang dapat diambil dari perintah untuk talak ada iddah sebelum dinikah oleh orang lain, sebelum nikah kepada orang lain. Maka para ahli mengatakan bahwa jejak mani laki-laki tidak akan sirna dari tempat wanita kecuali setelah tiga kali suci dari haid. Hal ini apa? Untuk menjaga kemurnian nasab. Jadi air mani siapa nih yang jadi gitu? Apakah yang pertama atau yang kedua? Supaya nasabnya jelas. Dan ini hikmah yang sangat agung dalam Islam. Nah ketika orang itu tahu perintah sholat ini hikmahnya ini, perintah haji hikmahnya ini, larangan ini hikmahnya ini, akan menambah tumak nina dan keimanan seseorang akan lebih kokoh memang orang yang tidak tahu. Dan yang keempat, ma'rifatu mahasinihi, mengetahui keindahannya. Kita tahu bahwa tidak ada perintah Allah kecuali indah. Dan kita akan gambarkan contoh-contoh yang mudah, indah. Contoh sholat. Sholat diperintahkan berjamaah. Lalu syariat ini mengemas perintah untuk menjadi indah. Contohnya apa? Sapnya rapi. Sapnya rapat Makmum tidak boleh mendahului apa? Imam. Kemudian syariat ini menganjurkan bajunya bersih dari najis. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kalau hari-hari tertentu Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat, memilih pakaian yang paling kita cintai. Gitu. Ya, paling bagus. Ini indah kan? Berbeda coba kalau antum sholat sholat bahasa Indonesianya kurang bagus nih. bahasa Sunda mengeringkel gitu ya saatnya itu apa yang satu ke depan satu ke belakang nggak indah kemudian yang satu di sebelah kanan yang satu sebelah kiri kemudian ketika sholat apa mendahului imam enggak indah tapi ketika sholat ini al mankib bil mankib bahu dengan bahu wal bil ka'ab mata kaki dengan mata kaki. Kemudian lurus. Kemudian tidak ada yang mendahului imam, indah sekali. Bahkan sejarah membuktikan banyak orang yang masuk Islam karena melihat keindahannya. Seperti dikisahkan apa? Banyak para pemuda di Perancis masuk Islam maaf karena melihat para pemudi muslim para pemuda muslim ketika mereka itu mencuci celana dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini bersih, indah. Dan banyak dalam sejarah disebutkan orang kafir takut kepada Islam karena melihat keindahannya. Bukan berarti mereka lari dari Islam, bukan. Tetapi mereka menjadi takut dengan pasukan kaum muslimin. Orang-orang Romawi, pasukan Romawi dan pasukan Parsi merasa takut ketika mereka melihat sholat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendahului Nabi Sallam. Padahal Nabi Sallam itu mengumandau dengan punggungnya. Dan pemimpin-pemimpin pasukan memimpin dengan punggungnya ketika sholat. Maka mereka tergambar tidak mungkin pasukan kaum muslimin ini akan ada yang lari dari pasukannya, dari komando pimpinannya. Mereka takut. Kenapa? Melihat sholat. Dan ini mahasinul Islam. Tetapi ketika kaum muslimin sekarang menggambarkan ketika melaksanakan perintah Allah, lihat ya orang-orang yang sholat, pakai bajunya udah baju kapan, pakai sarung yang udah apa itu tidak disetrika, gitu. Ya. terkadang sebelah ke sini, kemudian ini, kemudian celananya apa menutupi mata kaki dan sebagainya indah gitu. Mereka mengatakan, atau ketika mereka kaum muslimin apa didatangi masjidnya apa puasanya seperti ini, nggak indah. Tapi lihat kalau kaum muslimin itu indah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdebat dengan orang-orang khawarij subhanallah. Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada kita dan termasuk mungkin kepada duat ketika beliau akan berdebat dengan orang khawarij maka beliau itu memilih baju pilihan tenunan dari ahlul Yaman dan beliau memperlihatkan haibah. Haibah itu supaya dihormat, tapi bukan bukan dibuat-buat. Menunjukkan bahwa beliau itu rapi. Dan ini adalah Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Ilmu kepada perintah Allah Setidaknya ada empat poin tadi Ma'rifatul dari kalamri Mengetahui akan perintah itu Yang kedua Mengetahui tentang kaidahnya, batasannya, kaifiahnya sifatnya. Yang ketiga mengetahui tentang maksud dan hikmahnya. Yang keempat adalah mengetahui keindahannya. Nah, martabat yang kedua setelah kita tahu akan perintah Allah. Maka perintah yang kedua adalah mahabbatuhu, mencintainya. Mencintai perintah Allah. Apa hubungannya seorang mukmin dengan cinta dengan perintah? Di sini ada dua poin penting berkaitan dengan kedudukan cinta dengan perintah Allah Taala. Poin yang pertama bahwa baik Quran ataupun sunnah telah menjelaskan kepada kita bahwa asas dalam Islam adalah cinta. Asas tauhid adalah cinta. Asas dalam melaksanakan perintah Allah adalah cinta. Allah telah menjelaskan dalam surat Muhammad ayat 9. tadi ayat 19. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa a'malahum. Ini ketika Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir. Hal itu disebabkan mereka benci, tidak menyenangi kepada setiap apa yang Allah turunkan kepada syariat. Mereka tidak senang perintah tauhid, mereka tidak senang perintah salat, mereka tidak senang perintah zakat, mereka tidak senang perintah saum, mereka tidak senang perintah haji dan seterusnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Dan Nabi Sallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, simpul iman, ikatan iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam poin ini menunjukkan jika para bapak, para ibu sholat lima waktu, tapi tidak mencintai perintah itu, maka sholatnya sia-sia dan tidak dapat apa? Pahala. Sedangkan bagian yang kedua, apa hubungan dengan cinta dengan perintah Allah? Para ulama menjelaskan al-mahabbatu kaddawafi. Cinta adalah sebuah motivasi yang akan memberi motivasi seseorang melakukan perintah Allah, sabar dalam melaksanakannya, berusaha untuk mendapatkannya karena dia cinta. Bayangkan dengan urusan dunia ya kita. Para bapak, para ibu dan kita semua cinta dunia. Mau hujan, mau panas. Kalau cari dunia akan diusahakan. Kalau tidak ada mobil cari motor, kalau tidak ada motor cari sepeda. Kalau tidak ada sepeda tidak apa-apa jalan. Sampai hujan pun kita cari mantel demi mendapatkan dunia itu. Kenapa? Karena kita udah tahu ya, dan cinta sekali dengan dunia ini. Seorang laki-laki yang cinta kepada seorang perempuan apapun yang dimintanya, dia akan memenuhi. Seorang perempuan yang cinta kepada suaminya, dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Kenapa? Karena cinta. Tidak ada rasa berat bagi suaminya. Bahkan tidak sedikit seorang suami berkorupsi karena cinta istrinya. Istrinya meminta begini-begini, Lalu istri mengatakan, apakah engkau masih cinta kepadaku? Tunjukkan kecintaanmu kepadaku untuk beli mobil. Ya, maksain beli mobil, kenapa? Karena cinta. Nah para ibu, para bapak buktikan cinta ilmu. Kalau hujan aja sedikit udah ada di rumah dan tidak pergi berarti belum cinta ilmu. Sebab Jabir Ibn Abdillah ketika cinta ilmu satu hadis dicari dengan berjalan satu bulan. Pingin ketemu dengan Abdullah bin Unes radhiyallahu taala anhu. Satu hadis berjalan satu bulan. Kenapa? Karena cinta. Maka kita lihat perjalanan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ketika mereka melaksanakan perintah Allah. Kita lihat bagaimana para sahabat tidak ingin dipisahkan oleh butir-butir kurma karena ingin mati syahid. Sejumlah para sahabat di dalam perang Uhud dan beberapa peperangan yang lainnya di tangan-tangan mereka setangkai kurma. Dan mereka siap untuk menyantapnya. Lalu Nabi SAW mengatakan serang musuh. kalau dikumandangkan untuk menyerang. Maka para sahabat bertanya, kemana tempat kembali kami kalau kami mati syahid? Kata Nabi SAW, ila jannah. Maka mereka melempar ya, dan meninggalkan kurma-kurma itu karena mereka tidak ingin dipisahkan surga dengan kurma itu. Kenapa? Kenapa? Mahabbah. Dan tidak ada sesuatu yang berat bagi seorang bagi kita yang telah mencintainya. Lihat sahabat Handola radhiyallahu taala anhu yang beliau baru nikah hari itu dan baru berjimat lalu mendengar kumandangan jihad maka beliau tidak ingin dipisahkan surga dengan mandi janabah maka dia belum sempat mandi janabah dan belum sempat mengulangi jimatnya tinggalkan istrinya. Belum sempat dia apa? Mandi janabah. Lalu dia menyerang musuh dan mati syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan sungguh para malaikat memandikannya. Subhanallah. Dimandikan mandi apa? Mandi janabah. Mereka tidak ingin dipisahkan. Kenapa Ali radhiyallahu taala beliau ingin menggantikan Nabi SAW ketika berhijrah di tempat tidurnya, walaupun kematian akan menjemputnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menemani beliau ke Madinah. Walaupun dikejar dengan kekuatan musuh. Kenapa? Karena mahabbah. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala ketika orang itu cinta dan tahu kemuliaan akan perintah Allah taala, lalu tertanam dalam hatinya cinta, maka akan menjadi mulia. Dan yang berkaitan dengan cinta bahwa cinta ini adalah kembali kepada tiga poin. Jadi cinta yang harus tertanam dalam diri kita dalam melaksanakan perintah Allah ada tiga bagian cinta yang tidak boleh terpisahkan. Yang pertama adalah mencintai yang memerintahkannya. Yang kedua cinta kepada zat perintah itu. Dan yang ketiga tidak diragukan lagi adalah cinta kepada setiap orang yang melaksanakan perintah tersebut. Ya, contoh, Salat. Kita cinta kepada Allah. Allah yang memerintahkan salat. Lalu kita mencintai hakikat salat dan kita cinta kepada setiap orang yang melakukan salat. Dalilnya adalah doa Nabi Sallam, Di mana beliau mengajarkan sebuah doa kepada para sahabat. Doanya begini. As'aluka hubbaka wahuba man yuhibbuka wahuba amalin yuqarribuka ila hubbika ya Allah anugerahkan kepadaku kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada setiap perkara amal yang bisa mendekatkan diri kepadamu jadi mahabbah yang berkaitan dengan perintah Allah mencakup tiga. Cinta kepada yang memerintahkan, kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada perintah tersebut. Dan cinta kepada setiap orang yang melaksanakan perintah tersebut. Nah ini adalah martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, setelah kita tahu, setelah kita cinta akan perintah tersebut, pala al-azmu alal fi'li yaitu berazam berazam itu berniat merencanakan untuk melakukannya kenapa kata beliau wa kathirun minan nasi arrafa wa ahaba walakin lam yuzim haufan minta goyuri dunia nah, perhatikan poin ini kenapa kata beliau karena kebanyakan orang ada yang tahu dan cinta tapi tidak ingin melakukannya. Kenapa? Karena takut jika melakukan hal tersebut akan berubah dunianya. Contoh, ada orang yang tahu kalau riba itu haram dan dia pun cinta dalam arti untuk meninggalkan perintah itu. Tapi dia masih berpikir ketika akan melakukannya dan tidak berazam. Kenapa? Wah, kalau dagang tidak berinteraksi dengan riba mana mungkin dapat keuntungan. Kalau kita tidak berinteraksi dengan bank komisioner mana mungkin usaha saya bisa maju. Antum bekerja di sebuah perusahaan. Kalau saya memberi harga jenggot, wah, jabatan saya terancam. Dan semisal-semisal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah mengatakan diperlukan langkah yang ketiga, azam, Yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan perintah Allah dan untuk melak, apa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah taala, azam itu cita-cita, keinginan itu harus tinggi. Saya akan kisahkan dua kisah yang nyata dalam sejarah. Ada seseorang yang dikenal dalam sepanjang sejarah adalah Muhammad Al-Fatih yaitu yang sempat menguasai Konstantinia atau sekarang dinamakan dengan Istanbul atau kita mengenalnya Turki sekarang di mana dulu dikuasai oleh seorang pembesar yaitu Ambaratur. Di mana kota tersebut termasuk bagian dunia terbesar waktu itu yang memiliki pasukan yang sangat kuat. Dikisahkan dalam sejarah dan sekarang juga masih ada bahwa Istanbul itu dikelilingi oleh lautan dan tiga teluk dan tidak ada yang mampu negara apapun, kekuatan apapun yang bisa mengalahkan Ambaratur waktu itu. Kenapa? Karena Istanbul itu dikelilingi oleh tembok yang diameternya itu tingginya adalah 40 apa 80 hasta. Jadi sekitar 40 meter atau 30 meter. Kemudian pinggiran lautan teluk-teluknya itu dikelilingi oleh rantai-rantai besar yang tidak mungkin orang akan mampu waktu itu karena belum ada pesawat waktu itu. Tetapi Muhammad Al-Fatih termotivasi dengan sebuah hadis. Apa hadisnya? La tubtihanna Konstantini ala yadi rajulin wala nikma amiruha am, wala nikmal amiru amiruha wa nikmal jaisu jaishuha. Nabi Wasallam mengatakan benar-benar Konstantinia akan dikalahkan akan ditaklukkan oleh seseorang yang dia adalah sebaik-baik kepemimpinannya dan sekuat-kuatnya pasukannya. Jadi sekuat pasukannya. Sejarah menyebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling banyak mengutus dan mengirimkan pasukan, tetapi belum mampu waktu itu. Belum Allah taala bukakan. Maka Muhammad Al-Fatih termotivasi dengan hadis ini. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dia dalam kurun yang sangat singkat. Karena beliau itu diangkat menjadi seorang amir. Dalam satu riwayat beliau berumur 19 tahun. Dalam riwayat yang lain sekitar 22 tahun. Masih muda sekali. Dalam waktu yang singkat beliau mampu mengumpulkan 250 tentara. membuat 400 perahu kapal dan lihat ya kecerdikannya dan kehebatannya. Dia berpikir ketika melihat bagaimana Konstantinia ini terbentang apa? Benteng. Kemudian di situ ada besi-besi rantai-rantai yang apabila lewat perahu maka perahunya akan dihancurkan. Maka dia berpikir satu malam, bukan sebulan, bukan setahun, dia berpikir semalam. Dengan motivasi hadis itu, maka dia membunuh babi-babi sehingga untuk jadikan minyak, maka ditaikanlah perahu itu. Yang dikatakan diameternya 80 meter, perahu-perahu besar. Diangkat ke gunung. Dan hanya itu mujizat, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena bukan dengan alat berat. Maka Ambaratu dengan para tentaranya ketika melihat perahu-perahu ada di atas, dan siap meluncur melewati tembok-tembok itu, maka Ambartur itu sudah ketakutan sebelum diserang. Sehingga Muhammad Al-Fatih tidak perlu melakukan penyerangan yang dahsyat dan mampu dikalahkan. Ini adalah himan ya. Ketika orang punya azam akan melakukan perintah Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bagaimana beliau menunjukkan kepada para tentaranya. Beliau memberikan dua gambaran ketika memimpin pasukan. Dia berkata kepada bala tentaranya, apa kata beliau? Silahkan kalian bawa perahu-perahu ini. Tapi ingat, dua nasihat saya. Ima kalian mati, ima kalian itu mengalahkan. Jangan kalian pulang dengan membawa apa perahu ini. Subhanallah. Nah, ini motivasi. Lalu digambarkan di antara bala tentaranya itu jatuh ya air yang digambarkan satu botol air jatuh dari perahunya. Lalu bala tentaranya mengambil ke ke lautan. Maka sebagian bala tentara orang-orang Embaratul ketakutan apa? Mereka mengatakan satu air saja ini mereka berlomba-lomba dan mereka tidak ada takut sedikit pun dengan kematian. Maka mereka tergambar kalau ada orang kafir, kalau ada musuh, mereka tidak akan membiarkannya. Hanya dengan satu air saja mereka berlomba untuk mengambilnya. Dan ini adalah hamasah. Motivasi. Setiap kita akan melaksanakan perintah Allah, maka tetapkan hamasah yang ada dalam diri kita. Dikisahkan di zaman para sahabat dan tabiin berkumpul tiga pembesar di, di depan Ka'bah. Ada Abdullah bin Umar dan dua tabiin. Maka mereka berkata, ayo sebutkan apa cita-cita kita. Sebutkan cita-cita kalian. Lihat nih, para sahabat dengan para tabi'in duduk di depan Ka'bah. Lalu saling mengingatkan apa cita-citanya. Maka Malik bin Marwan berkata, aku ingin menguasai kota ini, ini, ini. Dan aku ingin menjadi seorang pemimpin. Yang kedua dia mengatakan, maaf ya, aku ingin menikahi dua wanita di kota itu. Disebutkan namanya, Pulan maupun. Pulan. Adapun Abdullah bin Umar mengatakan, aku ingin menjadi penghuni surga. Maka ketiga orang itu dipastikan mendapatkan apa yang dia katakan di depan Ka'bah itu. Malik bin Marwan, sejarah membuktikan bahwa dia menguasai dunia. Menguasai bagian dari dunia ini. Menguasai sekian jumlah tentara dan dikisahkan si pemuda itu kebetulan Allah takdirkan dengan cita cita yang dia tetapkan tadi apa? Kebetulan dia menikahi dua wanita itu. Jadi dia bisa ta'abudi. Karena dia merencanakan. Mau? Ada pun Abdullah bin Umar jelas beliau apa penghuni surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah poin yang sangat penting. Poin yang sangat agung tentang al-asma. Martabat yang keempat, yang beliau sebutkan setelah mahabbah kata beliau al amalu mengamalkan qala wa katsiru minan nasi ida azama aw amila wa tabayyana alaihi man yu'azzimu min syuhi aw ghairu tarkul amal tarkal amal matabat yang keempat mengamalkannya Kata beliau, perhatikan di sini, karena banyak orang yang tahu, yang cinta dan merencanakan untuk melakukan. Tetapi terkadang seseorang tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu apabila dia melakukan hal tersebut akan merubah kedudukannya dalam sangkaan dia akan menurunkan martabatnya. Maka orang tidak jadi melakukannya. Maka dikisahkan di zaman Nabi SAW siapa pemimpin Rum dan yang dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi SAW menyuruh sejumlah para sahabat menyampaikan tulisan ajakan masuk Islam, maka pembesar Rum berkata di tengah-tengah masyarakatnya dan para pembesar, "Ya ma'syarur Rum, wahai para pembesar Rum, wahai orang-orang Rum." Dia mengatakan, "Kalau kalian ingin tetap kerajaan kalian langgeng, dan kekuatan kita tetap, maka ikutilah nabi ini. Ketika dia mengungkapkan kalimat ini, maka bergejolaklah rakyatnya dan para pembesarnya. Maka dia merubah kata-katanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya dan para pembesarnya, Tidaklah aku mengatakan kalimat yang tadi kecuali kami menguji keimanan kalian. Apa ibrah dan pelajaran dari kisah ini? Para ulama menjelaskan banyak di antara kita, banyak di antara seorang mukmin yang ketika dia akan melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, Terutama orang yang punya kedudukan, seorang pemimpin atau apa, tahu bahwa ini hal yang tidak baik. Tapi kalau dia meninggalkan yang tadinya memuji, yang tadinya mem, apa mendukung, nanti jangan-jangan saya tidak didukung lagi. Oleh sebab itu tokoh-tokoh ahlu bidah terkadang sulit mereka meninggalkan bidahnya walaupun dia tahu. Kenapa? Karena dia merasa takut kalau yang selama ini mengagungkan dia tidak akan mengagungkan lagi. Banyak orang-orang yang punya jabatan, dia tahu kalau ini harus begini, ini haram, ini tidak boleh. Tapi dia berpikir nanti masih mendukung nggak orang-orang yang selama ini mendukung kalau saya berubah pikiran, berubah pendapat dan sebagainya. Kalau saya melakukan ini. Demikian juga kalau antum berdagang. Kalau selama ini kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Lalu kita tahu ini dilarang. Tapi terlalu berpikir, Jangan-jangan nanti langganan-langganan saya tidak akan datang lagi kalau saya apa? Tidak melakukan. ini? Ya buktikan aja antum ya dagang, lalu di situ ada perkara yang dilarang, yang haram. Mungkin kadang terpikir, oh ini pengikat katanya. Kalau ketika bertanya tidak ada barang ini, banyak antum jualan rokok atau apa, banyak ya. Kan berpikir. Terkadang nanti pelanggan akan pergi, akan pergi ke sana Sebab ini pengikat umpamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala beratnya. Poin yang sangat berat bagi setiap di antara kita. Poin yang kelima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tahu cinta berazam melakukan Qala kaunuhu yaqum alal masru' khalisan sawaba. Jika kita akan melaksanakan perintah Allah, maka pastikan bahwa amalan yang kita lakukan dan ketika kita melaksanakan perintah Allah dasari dengan dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Seperti yang dijelaskan dalam poin pertama ilmu, kaifiahnya, tata caranya, sifatnya. Qala inna katsiran mimman amila la yaqumu khalisan fa in waqa'a khalisan lam yaqu sawaba. Kata beliau, karena di lapangan banyak di antara kita yang melakukan amalan, satu amalan ikhlas tetapi tidak apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak apa? Tetapi tidak ikhlas. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madari Yusalikin beliau mengatakan bahwa orang yang mengamalkan amalan dan melaksanakan perintah Allah ada empat macam. Ada empat kelompok yang melaksanakan perintah Allah. Tiga kelompok yang akan rugi dan satu kelompok saja yang selamat dan akan mendapatkan pahala. Siapa mereka yang akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan amalnya apa? Ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah. Itu orang yang mengamalkan satu amalan dasarnya ikhlas dan mengikuti sunnah. Adapun tiga kelompok berikutnya, tidak macam berikutnya celaka. Siapa mereka? Yang pertama, ahlul ikhlas walaysa min ahlul mutaba'ah. Orang yang beramal dasarnya ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Celaka. Man amila amalan laisa li amruna fahuwa Yang kedua, ahlul ahlul ikhlas apaan? Ahlul mutaba'ah walakin laisa min ahlil ikhlas. Amalnya sesuai dengan sunnah. Amalnya berkumpul padanya rukun, wajib, mustahabat. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu tapi sayang dia melakukannya karena ingin dapat pujian dari manusia. Maka celaka. Dan yang paling celaka kata para ulama adalah orang yang melakukan bid'ah dan riah. Tidak ikhlas dan tidak mutabak. Udah amalannya tidak ada dalil, udah amalannya adalah bentuk bid'ah, udah begitu dia riah. Maka celaka. Maka Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Kahfi. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah Allah berfirman apakah kalian mau aku beritakan tentang orang-orang yang rugi nanti yaumul kiamat tetapi dikatakan dalam ayat itu mereka telah menyangka melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka telah menyangka takorub kepada Allah. Tapi rugi. Kenapa? Dolla sa'yuhum. Di mana amalannya sesat. Amalannya tidak ada dalil. Amalannya tidak ada tuntunan. Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan selaka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah poin yang ke lima. Poin yang ke keenam yaitu apa? At-tahdir min fi'lin ma yuhbituhu yaitu menghindari, menjauhi kepada setiap perkara, setiap amalan yang bisa membatalkan pahalanya. <coughs> Jamaah yang dirahmati Allah. Amal tidak diberikan pahala oleh Allah Ta'ala Sebab pokoknya ada dua jadi kalau kita melaksanakan perintah Lalu kita tidak dapat pahala Dan sebabnya ada dua Yang pertama Imma amalan itu Kaifiyahnya Tidak sesuai dengan tuntunannya Tidak berkumpul rukunnya Tidak berkumpul syaratnya Tidak berkumpul kewajibannya Ya, seperti umpamanya sholat orang tidak berwudu, sholat tidak menghadap kiblat, sholat tidak menutup aurat. Tapi yang kedua, terkadang orang mengumpulkan syarat dan wajibnya, syarat dan rukunnya, lalu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Ia menyebabkan batal pahalanya. Orang sholat tidak diikob karena dia telah melakukan sholat, tapi tidak diberikan pahalanya. Kapan itu ketika orang itu melakukan perkara-perkara yang merupakan penghalang-pahala. Ya, kalau kita gambarkan dalam urusan dunia, antum bekerja dalam sebuah perusahaan. Ada berupa SOP, datang harus jam segini, pulang harus jam segini, kerjaannya ini. Alhamdulillah antum udah menepati hal itu. Tetapi ada peraturan lain yang merupakan bukan tadi. Umpamanya kata perusahaan tidak boleh melanggar etika ini. Maka oleh sang pimpinan dikatakan kamu tidak dikeluarkan, kamu tidak di PHK, tapi gaji kamu sebulan ini tidak diberikan. Walaupun dia udah kerja. Kenapa? Karena melanggar sisi lain. Orang bisa melakukan ibadah sesuai dengan sunnah. Dalam arti apanya? Rukun syaratnya dan kaifiahnya. Tapi ada mubtilatnya, ada pembatalnya. Maka kita ketika melaksanakan perintah Allah, ketika melaksanakan perintah Rasulullah SAW, pastikan kita menghindari pembatal pahalanya. Allah telah memberikan peringatan dengan global. Ya ayuhaladina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, pembatal pahala, pembatal amal ada dua. Ada yang membatalkan seluruh amal. Sebanyak apapun orang melakukan amal, maka akan nihil. Jika melakukan poin-poin ini apa? kekupuran, kesyirikan, nifak, i'tikadi dan murtad. Sebanyak apapun orang melakukan kebaikan, sholat, saum, zakat, ibadah haji, berbakti kepada orang tua, apabila dia musyrik kepada Allah maka akan sia-sia. Allah berfirman, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu. Jika engkau menyekutukan Allah, maka akan sia-sia amalnya. Jadi kalau kita itu sholat, saum, lalu kita menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, sia-sia. Ya, kafir dan sebagainya. Enggak usah disebutkan, ini poin penting. Dan yang kedua adalah ada poin-poin tertentu yang dia itu membatalkan bagian pahalanya. Jadi tidak semua amalannya sia-sia. Contoh apa? Datang ke dukun. Tapi bukan membenarkan dukun. Dalam arti apa? Bukan mengimani bahwa dukun tahu perkara yang gaib. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man atakahina Fasa'alau an syai'in lam tukbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Orang sholat, tapi datang ke dukun. Maka amalnya batal. Contoh lain, seseorang yang memelihara anjing. Tetapi bukan anjing pemburu, bukan anjing mu'allam. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, manik tanah akal ban, yang kusumin ajri kula yaumin kirat. Barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang amal setiap hari satu kirat. Kenapa? Berkurang disebabkan dia melakukan apa? Melakukan sesuatu yang menghalangi. Nabi SAW menyatakan, Ayu abdin abik an dihilam tuk tuqbal salatu arba'ina yauman budak yang mana saja yang dia minggat dari majikannya maka tidak terima sholatnya 40 hari. Dan dalam hadis itu juga Nabi SAW mengatakan wanita yang mana saja yang tidak disenangi suaminya, artinya menyebabkan suaminya murka, berbuat durhaka kepada suaminya, maka tidak akan diterima ibadahnya sehingga suaminya ridho lagi kepadanya. Lihat para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat, saum, dan sebagainya kalau durhaka kepada suami, maka amalnya tidak akan diterima sampai suaminya ridho kembali. Tentunya bukan makomnya saya untuk menjelaskan mubtilatul lama, Tetapi di sini kita hanya mengatakan pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu selamat dari setiap pembatalan. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ketujuh dari kaidah dan martabat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sabatu alaih wal istiqamatu alaih yaitu tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa hubungannya antara sabat wal istiqomah berhubungan dengan melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga poin penting yang harus diketahui oleh seorang mukmin antara hubungan istiqomah atau sahabat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama sahabat wal istiqomah ala amrillah min asbabi husnil khatimah bahwa istiqomahnya seseorang dan tetapnya seseorang teguh sabar dalam melaksanakan perintah Allah itu adalah salah satu sebab utama yang akan menjadikan orang itu husnul khatimah meninggal dunia dalam kebaikan Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala Allah Ta'ala, "Wad wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu." Ayat yang pertama berupa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu diakhiri dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam iman. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat yang lain wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal Yang makna dalam ayat ini beribadahlah kepada Allah dan istiqomahlah di dalamnya sehingga datang kematian. Jadi tidak boleh mati kecuali kita dalam keadaan taat. Tidak boleh kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Maka istiqomah dalam perintah Allah Salah satu sebab utama orang akan mati husnul khatimah. Paman yudawimu ala talabul ilmi. Barang siapa yang mendawamkan talabul ilmi, maka mudah-mudahan Allah taala mencabut nyawa kita ketika kita berada di di taklim. Wa fi khair. Maka dia berada dalam kebaikan. Barang siapa yang mendawamkan menjaga sholat lima waktu Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mencabut nyawa kita ketika kita melaksanakan sholat Dan barang siapa yang mendawamkan, mengkontinyukan Mengajar, taklim Maka mudah-mudahan dia meninggal dunia ketika dia ilqa'ul muhadarah Kita menyampaikan nasihat ketika mengajar Dia meninggal dunia di atas mimbar dan barang siapa yang mengkontinyukan menjaga dirinya untuk jihad di jalan Allah, pemata fitorikil jihad, maka dia mati di tengah perjalanan. Wakala Nabi Sallam mensalah salaka tariqan Au qala fi riwayah man kharaja ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka dia mati maka dia mati syahid. Jadi barang siapa yang berjalan mencari ilmu lalu dia meninggal dunia ketika dalam perjalanan maka dia mati syahid. Ini yang dimaksud oleh Syekh Rahimahullah taala bahwa poin yang ketujuh dalam melaksanakan perintah Allah itu adalah istiqomah. Wa qala Allah taala Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata, berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah artinya dalam melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya maka akan turun malaikat dan mengatakan janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut karena tempat kembalimu adalah surga. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Nabi SAW menjelaskan amalan yang paling mulia dan paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang bisa didawamkan, amalan yang bisa dikontinyukan, amalan yang dikontinyukan. Walaupun sederhana, Allah dan Rasulnya lebih mencintai orang yang mampu menjaga amal walaupun sederhana dan Allah Ta'ala tidak hanya melihat, menilai amal itu besarnya. Tetapi lebih menilai kepada dawamnya, Karena ada keutamaan menyebabkan orang mati husnul khatimah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ila Allah wa aqbalu Allah?" Qala muha wa in qalla. Nabi Sallam pernah bertanya ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah berkata, wahai baginda Rasulullah, amal yang mana yang lebih dicintai Allah dan lebih mulia di sisi Allah? Maka beliau mengatakan amalan yang didawangkan, amalan yang dijaga dan dikontiniukan walaupun sederhana. Kemudian ada kisah yang sangat menakjubkan dari para sahabat ridwanullah taala alaihim. Seorang sahabat itu Abdullah bin Amr bin As. Itu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallam menganjurkan kepada para sahabat dalam anjuran yang pertama beliau mengatakan saumlah sebulan tiga kali Lalu beliau berkata, saya lebih mampu dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan Anjuran Buka dua hari dan saum sehari Lalu dia mengatakan Aku lebih mampu dari itu Maka Nabi SAW mengatakan Saum sehari dan buka sehari itu yang dinamakan saum Daud. Lalu dia mengatakan aku lebih mampu dari itu. Maksudnya saum setiap hari. Maka Nabi Salam murka, la liman somal abad. Maka beliau mengatakan tidak ada pahala bagi orang yang saum setiap hari. Karena akan melalaikan banyak tugas. Akan melalaikan banyak hak orang lain. Hak istri, hak keluarga, hak anak. Lalu dikisahkan bahwa beliau umurnya panjang dan fisiknya berkurang, fisiknya kurang lemah. Sehingga beliau tidak bisa lagi saum daun. Karena fisiknya sudah lemah. Maka beliau mengatakan seandainya aku menerima anjuran Nabi SAW untuk saum cukup sebulan tiga kali. Maka aku akan bisa mendawamkan, mengkontinyukan sampai aku di akhir hayat ini. Cukup Saum sebulan tiga kali. Maka lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dalam sejarah ini. Bahwa alangkah mulianya ketika orang itu continue dalam amal. Yang dimaksud di sini amal sunnah. Adapun amal wajib tidak diragukan lagi untuk dijaganya. Dan berdosa bagi orang yang melalaikannya. Sedangkan poin yang ketiga, berkaitan dengan sabat dan istiqomah dalam perintah Allah. Maka kepada poin yang sangat penting yaitu asbabuhu, sebab-sebabnya. Bagaimanakah agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimanakah agar kita bisa bisa istiqomah dalam menjauhi larangan Allah? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ada beberapa poin penting. Di antaranya ada tiga poin penting. Tapi bukan hanya tiga, akan menyebutkan poin-poin yang lain, tapi itu sudah singkat. Tapi disebutkan dalam satu hadis tiga hal penting yang menyebabkan orang bisa kontinu komitmen dalam melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Itu dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim Qala Nabi sallam, Karena fi man kama qablakum rajulun tulutis tis'atan wa ina rajulan." Belum mengatakan dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Jadi dia pembunuh benaran. Membunuh 99 orang. Lalu dia pingin bertaubat. Padalahu ila rohibin. Ketika dia pingin bertaubat dalam langkah yang pertama dia ditunjukkan kepada seorang rohib ahlu ibadah tapi sempit ilmunya. Lalu dia berkata, halimin taubah, apakah layak aku mendapatkan pengampunan jika aku bertaubat? Aku telah membunuh 99 orang. Maka si rohib itu menjawab dengan aktifiah, menjawab dengan perasaannya. Menimbang dengan perasaannya, dia mengatakan tidak mungkin kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Kamu telah melakukan dosa sangat besar. Akhirnya dia putus asa maka dibunuhlah si rohib itu. Sehingga sempurnalah 100 orang dia bunuh. Lalu dia ingin bertaubat kembali. Padahal ila alami ahli ardi. Maka dia ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Hadis ini bisa antum lihat yang paling mudah dalam kitab Riyadul Solihin dalam kitab Taubat. Maka dia ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Lalu dia bertanya, Wahai Alim Aku telah membunuh seratus orang Dan aku ingin bertaubat Apakah layak aku mendapatkan pengampunan Allah? Maka orang alim ini menjawab dengan dalil, bukan dengan perasaan. Qala mahala baina kau baina taubah. Apa yang menghalangi kamu dengan taubah? Fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubata 'abdin malam yughargir wa fi malam tatluqu syamsu min maghribiha. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum sakratul maut, sebelum terbitnya matahari dari barat. Tapi orang alim bijak. Dia mengatakan, "Walakin di ila baladik, fa inna baladaka baladun su." Idhab ila baladin kada wa kada fa inna hunaka unasun Allah. Allah, budhu ma'ahu. Maka orang alim itu memberikan pengarahan yang sangat indah. Kamu jangan pulang ke kampung kamu sebab di sana banyak orang-orang jelek. -orang kamu tidak akan mampu untuk istiqomah. Pergi di sana tuh. Pergi ke sana ada orang-orang yang baik. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah dengan mereka. Silakan pergi. Lalu dia berjalan dan dalam hadis itu dikatakan bahwa meninggal dunia sebelum sampai ke tujuan. Maka bersetulah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat dia telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka datang malaikat yang ketiga. Lalu dia berkata, coba ukur ada di mana dia. Afi adil khair ambil adil syar. Apakah dia berada di tanah yang baik ataupun di tanah yang jelek? Maka ternyata dia ada dalam konsod. ini kau di Sibrin. Sekitar satu jengkal dia berada di tanah yang baik, maka diambil oleh malaikat rahmat. Nah, hadis ini memberikan tiga kesimpulan yang sangat agung untuk poin kita berbicara tentang sabar. Yang pertama, yang menyebabkan kita sabat apa? Mujalah satu ulama. Duduk dengan ulama. Siapapun orangnya, apabila duduk dengan orang alim, bertanya kepada orang alim akan menyebabkan orang itu berada dalam kebaikan. Makanya lihat ucapan Yusuf ibnu Asbat dia berkata, "Kana abi qadariyah wa ahwali rawafid fa anqadiyana Allah bi Sufyan fa akhadani ala sunnah." Yusuf bin Mu'asbab seorang ulama besar di antara ahli sunnah beliau berkata, "Bapakku seorang qadariyah, mubtadi dan paman-pamanku orang-orang Rafidhah tapi Allah menyelamatkan aku karena aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah. Aku terlepas dari bapakku yang kodariah. Aku terlepas dari paman-pamanku yang Rafidhah Syiah. Maka aku ketemu dengan Sufyan Ibnu Uyainah dan beliau membawaku kepada sunnah. Nah, ini, ini nikmatnya. Yang kedua, menjelaskan padul ilmi, keutamaan ilmu. Menunjukkan siapa saja yang ingin berada dalam kebaikan dan tetap dalam kebaikan, maka dia mesti tolabul ilmi. Qala Rasulullah SAW, Man yuridillahu bihi khairun yufaqihu fid Barang siapa yang Allah menginginkan orang itu berada dalam kebaikan, maka Allah menjadikan fakih dalam agama. Hadis ini menunjukkan para ibu para bapak yang saya hormati, seukuran pengetahuan kita kepada agama, seukuran itulah hidayah yang kita akan dapatkan. Seukuran kita memahami tentang kebenaran dan petunjuk, sejauh itulah kita akan dijauhkan dari kesesatan. Ukuran sesat itu jauh dari kita. Dan ukuran hidayah akan berada dalam diri seseorang tergantung ilmu yang sampai kepada dia. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Yang ketiga di dalam hadis ini menunjukkan salah satu poin yang akan menyebabkan orang itu istiqomah, sabat, mujalah satu ahlul khair. Duduk berdekatan dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang-orang baik, karena orang alim itu mengatakan kalau kamu ingin istiqomah dan tetap baik dan tetap bertaubat kepada Allah, menjauhi membunuh, tinggalkan kampung kamu, pergi ke sana tuh. Berteman dengan orang-orang yang orang-orang yang baik. Nah, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat agung. Barang siapa yang ingin menempuh kebaikan, menjauhi keburukan, maka dia menempuh tiga poin utama ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun poin yang lain yang disebutkan oleh para ulama poin yang keempat apa? Istinabu mawaridil fitan. Menghindari pintu-pintu fitnah. Jadi kalau orang ingin istiqomah, pintu-pintu fitnah harus dijauhi. Baik yang berkaitan dengan syahwat ataupun berkaitan dengan syubhat kesesatan. Seperti para ulama mengatakan jika kamu mendengar ahlu bidah berbicara tutuplah kedua telingamu karena hatimu akan tergoda Kemudian yang kelima, doa, berdoa. Nabi Salam mengajarkan apa? Ia ya kolibal kulub, sabit alat ala Nah, ini adalah poin-poin penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan, jika seseorang melaksanakan perintah Allah dengan menempuh tujuh tingkatan ini, maka dia akan sampai kepada kemuliaan, derajat yang mulia dan dia akan mendapatkan pahala dari setiap amal yang dia lakukan, dari setiap dia melaksanakan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita di sore dan malam yang berbahagia ini. Nah, poin terakhir ya dari kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Tapi ada pelajaran pentingnya. Ya, masa-masa kita dengan masa para sahabat, para tabiin jauh ya. Kalau para sahabat itu mampu menyebutkan apa yang didengar. Kalau kita hari ini beda ya, lola, loadingnya lama gitu. <laughs> Apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan lamanya, beda ya. Dan memang beda ya masa kondisi hari itu dengan kondisi hari ini, motivasinya berbeda, kondisinya beda, apa yang dimakan juga beda gitu ya dengan apa yang dimakan oleh mereka para sahabat, para tabi'in dari Allah taala alaihim, ya. Mereka hafal apa yang didengar dan bisa menceritakan apa yang didengar. Maaf para ibu, para bapak, kalau kita kan sekarang masya Allah, kalau ditanya bu, tadi kajian apa sih isinya? Ya namanya Ustad memerintah kebaikan melarang kejelekan. Ya suaminya juga ditanya sama-sama isinya Pak kajian tadi isinya apa?